Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang mad far'i. Mad far'i ada dua sebab yang pertama mad far'i atau bacaan mad far'i yang bertemu dengan hamzah dan yang kedua mad far'i disebabkan karena sukun. Jadi mad far'i disebabkan karena dua hal. Yang pertama karena hamzah dan yang kedua karena sukun. Adapun yang pertama mad far'i yang disebabkan karena hamzah atau mad yang bertemu dengan hamzah ada empat jenis. Yang pertama adalah mad wajib muttasil, yang kedua adalah mad jais munfasil, dan yang ketiga adalah mad silah kubra atau dikenal dengan mad silah tawilah, dan yang keempat adalah mad badal. Yang pertama dari mad far'i yang disebabkan karena hamzah, mad wajib Mutasil, Mad wajib mutasil. artinya mad wajib yang terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Mutasil artinya bersambung. Maksudnya adalah Matobi itu bertemu dengan Hamzah bersambung dalam satu kata. Cara membacanya dipanjangkan dengan empat atau lima harokat. Contoh untuk mad wajib mutasil yang pertama lafaz jaa jaa idza jaa nasrullahi wal fath. Perhatikan kalimat jaa. Ja alif sebelumnya fathah bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Contoh yang lain adalah di baris yang keempat. Faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Perhatikan kalimat tafi'a. Ya, di situ ada ya sukun sebelumnya kasroh bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya. Contoh yang lain adalah lafad su'a. Ya. Wa idza aradallahu biqaumin su'a yakni waw sukun sebelumnya suk dhammah bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Ya, inilah beberapa contoh dari mad wajib muttasil yang dipanjangkan dengan empat atau lima harokat. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dipraktekkan dalam membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.